Pihak tersebut ada yang dari dalam, ada pula yang dari luar. Adapun yang dari dalam itu ada pada masing-masing individu-individu umat manusia. Pada mereka ada an-nafsul ammaratu bisu. Nafsu jiwa yang selalu memerintahkan kejelekan. Itu dari dalam. Selalu membisik-bisiki pemiliknya, pelakunya untuk jatuh dalam syahwat dan syubhat. Ketika diperturutkan, maka dia pun terjebak di dalam belenggu itibau syahwat, itibau syubhat atau itibaul hawa secara umum. Wa inna nafsa la ammaratun bisu. Dan sungguh jiwa ini memerintahkan perkara kejelekan. Yang kedua, ialah syaitan. Iblis laknatullahi alaih. Yang ini jelas musuh bebuyutan Bani Adam. Siap untuk menyimpangkan Bani Adam dengan berbagai macam cara diantaranya dengan ini. Menghias-hiasi Bani Adam yang namanya syahwat dan syubuhat sehingga Bani Adam terjebak dalam belenggu-belenggu hawa. Yang ketiga ialah dari kalangan ahlul ahwa. Mereka ini meliputi orang-orang kafir, kaum musyrikin, yang mengkampanyekan kekufuran dan kesyirikan mereka dengan berbagai macam cara. Juga meliputi ahlul bidah, meliputi ahlul bidah hizbiyin yang juga mengkampanyekan pemahaman-pemahaman pemikiran-pemikiran mereka yang sesat yang menyimpang menghiasinya dengan sesuatu yang dikatakan kebenaran oleh mereka. Pihak yang berikutnya ialah ahlul ma'asi wal fusaq. Ahli maksiat orang-orang fasik yang mengkampanyekan syahwat, mengkampanyekan kemaksiatan-kemaksiatan, kefasikan-kefasikan, kefajiran-kefajiran, kepada umat manusia. Barakallahu fikum. <clears throat> Ini pihak-pihak yang selalu di belakang al-hawa. Ini yang membuat itibaul hawa menjadi penyakit yang sangat laten. Penyakit yang sangat membahayakan ketika menimpa seseorang. Banyak sekali pihak-pihak yang mendakwahkannya, yang mengkampanyekannya, menjajakannya dengan berbagai macam cara dari dalam, yang lembut, yang halus, yang nampak, yang, yang kelihatan dari kalangan muslimin, non muslim semuanya. Kemudian barakallahu fikum terkait dengan seseorang muslim Kaitannya dengan itibaul hawa ini maratib bertingkat-tingkat. Sebab di sana ada itibaul wahyi, ada itibaul hawa. Seseorang muslim yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadatain beriman kepada Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam yang memiliki akidah yang sahihah yang beribadah kepada Allah azza wajalla sudah berupaya untuk ittiba'ul wahyi, mengikuti wahyu kebenaran. Namun dia juga selalu diajak oleh hawa nafsunya, oleh setannya, oleh musuh-musuhnya diajak untuk menyimpang dari wahyu dengan ittiba'ul hawa. Maka kaum muslimin pun bertingkat-tingkat kaitannya dengan ittiba'ul hawa, ada di antara mereka yang terjatuh, terpeleset pada syahwat. Ada di antara mereka yang terpeleset pada syubhat. Barakallahu fikum. Yang terpeleset pada syahwat juga bermacam-macam ingatannya. Ada yang tergelincir, balik lagi. Ada yang tergelincir, terperosok di dalamnya. Sadar taubat, istighfar kepada Allah Azza wa Jal, kembali kepada bimbingannya, kembali kepada wahyu, kepada al-haq dengan taubat dan istighfar. Ada pula yang terpeleset, terperosok, terjerembab di dalamnya dan dia memperturutkan hawa nafsunya. Maka dialah orang-orang yang dikatakan terbelenggu oleh hawa nafsu syahwat. Begitu pula para fikum yang terpeleset pada syubhat, hawa nafsu syubhat juga sama kayak tadi. Terbawa oleh sebuah pemahaman, pemikiran. Cepat dia sadar. Segera dia kembali kepada al-haq, kembali pada pemahaman yang benar. Ada pula yang kemudian terjerembab lama di situ namun dengan taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla kemudian nampak bagi dia penyimpangan-penyimpangan syubhat tadi, nampak bagi dia al-haq, maka dia bertobat daripadanya kembali kepada al-haq. Ada pula yang terpeleset pada syubhat, terjerembab, terperosok di dalamnya dan dia memperturutkan hawa nafsunya, tidak lagi mau mendengarkan nasihat ataupun dalil ataupun yang lainnya. Merekalah orang-orang yang terbelenggu dalam syubhat, terbelenggu dalam hawa, syubhat. Dan seperti yang terang tadi oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah akan semakin parah dan semakin fatal ketika terkumpul padanya belenggu syahwat dan belenggu syubhat. Dan dalam kenyataannya, orang-orang yang menyimpang yang sesat terkena dua belenggu ini. Belenggu syahwat terlebih dahulu, kemudian terbelenggu dengan subuhatnya. Cinta dunia baru kemudian tibaul hawa. Ketika sudah terkena ini semua, hawa nafsu telah membelenggu dia, hawa nafsu syahwat dan subuhat, maka berbagai macam kebinasaan-kebinasaan akan menghampirinya. Barakallahu itu. Itulah saat-saat di mana orang itu terbelenggu dengan hawa nafsu. <clears throat> Sehingga dikatakan oleh sebagian ulama seperti Imam Az-Zahabi rahimahullah terkait dengan bahayanya hawa nafsu dan lemahnya jiwa beliau mengatakan asyubuhatu khattafah wal qulubu dha'ifah syubhat menyambar-nyambar <clears throat> sementara hati itu lemah. Barakallahu fikum. Ikhwanam azakumullah. <clears throat> Ketika hawa nafsu itu membelenggu, maka dia akan menolak wahyu. Itu otomatis. Dia tidak akan menerima, tidak akan mengijabai wahyu kebenaran al-haq yang dibawa Rasulullah alaihi salatu wassalam seperti yang Allah katakan dalam firman-Nya fa'ilam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah maka bila mereka tidak mengijabai engkau wahai Rasul, ketahuilah mereka itu hanyalah memperturutkan hawa nafsu mereka. Ketika tidak mengijabai Rasul terjebak masuk dalam itifaul hawa. Ketika terbelenggu oleh hawa nafsunya, otomatis dia akan menolak dakwah Nabi Muhammad SAW, menolak wahyu, menolak kebenaran dan dia dinyatakan sebagai orang yang sesat, bahkan orang yang paling sesat. Allah mengatakan setelah itu, "Waman adallu mimman ittaba'a bi ghairi hudan minallah." Dan siapa lagi yang lebih sesat daripada orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya dengan tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menolak kebenaran, menolak sunnah, menolak dakwah, menolak nasihat, menolak dalil. Ditutup matanya, ditutup sumpel kupingnya, tutup hatinya. Tidak bisa melihat al-haq walaupun di depan mata. Tertutup pintu hatinya. Tertutup pintu hatinya. Barakallahu fikum. Allah Azza wa mengatakan dalam firman-Nya menegaskan tentang hal ini. Di dalam surat Muhammad ayat yang ke-16 <clears throat> Allah Subhanahu wa taala berfirman wa minhum man yastami'u ilaik hatta idza kharaju min 'indika qalu lil ladzina utul ilma madza qala anifa alladhina taba'a Allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum. Ada di antara mereka yang mendengarkan wahyu yang kamu bacakan wahai Rasul. Ikut mendengarkan wahyu, mendengarkan al-haq. Dengar langsung. Hingga ketika mereka keluar dari sisimu, mereka bertanya kepada orang-orang yang memiliki ilmu, apa sih yang tadi dibaca sama Muhammad itu? Subhanallah ya Allah. Sudah ngerti itu wahyu. Langsung dari langit. Dibacakan langsung oleh Rasulullah SAW. Mereka dengar itu. Tetapi tidak mengerti. Tidak bisa mencerna. Tidak memahami. Tidak tahu itu al-haq. Tanya sama para ulama. Ini para sahabat. Mada qala anifah. Apa sih yang dikatakan sama Muhammad tadi itu? Maka Allah mengatakan ulaikal ladzina taba'allahu ala qulubihim wa tab'u ahwa'ahum. Mereka lah orang-orang yang Allah tutup hati-hati mereka dan mereka mengikuti hawa nafsunya. Gandeng. Ketika mengikuti hawa nafsu itu itifaul hawa dan hawa nafsu membelenggunya, maka hatinya akan tertutup. Tidak akan tahu al-haq di depan mata dia padahal. Tidak akan bisa mendengar yang hak padahal mendengar langsung dengan telinganya. Tidak akan bisa menerima al-haq walaupun disampaikan kepadanya. <clears throat> sesat sesat ya ikhwan di atas ilmu. Sesat di atas ilmu barakallahu fikum. <clears throat> Allahul musta'an. Dan itu dikatakan sebagai menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. <clears throat> Afaraita man ittaba'a Afaraita man ittaba'a ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin. Apa kamu enggak melihat seseorang yang memperturut eh, yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sembahannya dan Allah sesatkan dia di atas ilmu wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah Allah akan tutup telinganya tutup hatinya Allah akan jadikan pada pandangan matanya ghishawah penutup kabur maka siapa lagi yang bisa memberi dia hidayah setelah Allah tidak bakal bisa Wallahul musta'an itu akibat Ketika itibaul hawa sudah membelenggu pelakunya, akan menjadi orang-orang semacam itu naudzubillah min zalik. Tidak bisa mengambil manfaat dari Al-Qur'anul Karim yang sampai kepadanya. Tidak bisa mengikuti kebenaran yang sampai kepadanya. Tidak bisa menyaksikan al-haq di depan matanya. Tertutup hatinya, sesat dia. Bahkan dikatakan sebagai orang yang paling sesat dan tidak ada lagi yang bisa memberi hidayah kepada dia selain Allah Azza wa Jal. <clears throat> Allahul Musta'an. Ketika hawa nafsu membelenggu. Ketika hawa nafsu membelenggu. Maka orang itu dinyatakan hatinya rusak. Bahkan dinyatakan hatinya mati. Dan ketika dia mati di atas itu semua dia akan sengsara di yaumul kiamah nanti. Tidak ada manfaatnya harta benda yang dia miliki, anak-anak yang dia punya, apapun duniawi yang dia miliki. Tidak bisa. Qalbun mariyuk, hati yang sakit, atau qalbun mayyit, hati yang mayyit, itu eh, itu adalah hati yang memperturutkan syahwatnya dan syubuhatnya yang terjangkiti penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Dia kiamah nanti dia akan sengsara. Allah menegaskan dalam firman-Nya yauma la yanfa'u malun <clears throat> wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak ada manfaatnya harta ataupun anak-anak kecuali yang datang kepada Allah dengan qalbun salim, dengan hati yang selamat. Hati yang selamat itu selamat dari hawa nafsu syahwat dan hawa nafsu syubhat. Demikian dijelaskan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dan bukunya beliau Iratsatul Lahafan. <clears throat> Nama ikhwan, mati hatinya. Sakit hatinya, akut penyakitnya. Bahkan mungkin kronis penyakitnya. Allahul musta'an. Umumnya sih kronis, yang aku sih eh, jarang-jarang. Nah, umumnya kan dikit, dikit, dikit, dikit, gede, gede, gede, gede, parah, parah, parah, parah, parah, akut. Itu kronis. Itu umumnya orang-orang terkena hawa nafsu. Terkena terbelenggu kifaul hawa. Sebelumnya sedikit, lanjut, lanjut, lanjut, lanjut, lanjut, masuk, tidak bisa keluar. Namanya kronis. Itu lihat kita gitu bahasanya, kronis. Ada juga orang yang dulunya baik, tahu-tahu fatal. Ada akut langsung terkena penyakit yang membahayakan dirinya. Syubhat ataupun syahwat. <clears throat> Allahul musta'an. Dan seperti yang dinyatakan tadi, ketika seseorang itu terbelenggu dengan hawa nafsunya, maka hawa nafsu yang membelenggu dia itu menjadi sebab terjatuhnya dia dalam semua bentuk penyimpangan-penyimpangan, semua bentuk kesesatan-kesesatan. Dikarenakan al-hawa, ittiba'ul hawa, aslu balal, wa mansya'ul bid'ah. Yang namanya hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu, itu merupakan asas asal seluruh penyimpangan-penyimpangan yang ada dan munculnya sebab munculnya berbagai macam kebid'ahan-kebid'ahan yang ada. Allah mengatakan dalam firman-Nya, bercerita tentang orang-orang yang menyimpang tadi, orang-orang yang sesat tadi. Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Tidaklah mereka mengikuti kecuali dhan, praduga-praduga yang tanpa hujah dan apa yang diperturutkan oleh hawa nafsunya. Barakallahu itu Munculnya kesesatan yang ini, penyimpangan yang ini, bid'ah yang ini, balal yang ini, firqah yang ini, semuanya benang merahnya adalah ittiba'ul hawa. Sehingga ittiba'ul hawa menjadi ciri khasnya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Sehingga mereka dikatakan sebagai sahibu hawa atau dikatakan sebagai ahlul ahwa. Wallahu musta'an. Ikhwan bin azakumullah. Kesimpulannya poin-poin terlalu banyak ya, Mata saya lejan terus ini. <clears throat> Kesimpulannya para kelajikum Ketika hawa nafsu membelenggu, maka akan tertutup pintu-pintu taufiq dari Allah Azza wa Jalla. Tertutup pintu-pintu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu tadi itu akan betul-betul menyeret dia kepada semua kesesatan, semua penyimpangan, kemaksiatan, kefasikan, kefajiran sesuai dengan hawa nafsunya masing-masing. Ketika dia mencintai cinta karena hawa nafsunya, ketika dia membenci benci dengan hawa nafsunya, melihat dengan hawa nafsunya, mendengar dengan hawa nafsunya, melangkah dengan hawa nafsunya, semua diamnya, semua geraknya dengan hawa nafsunya. Dan ujungnya dia menjadi budak-budak hawa nafsu. Diriwayatkan dari Fubal bin Iyad rahimahullah Diriwayatkan dari Fudail bin Iyad rahimahullah beliau menyatakan Man istahwaza alaihi al-hawa Man istahwaza alaihi al-hawa wattiba'u syahawat inqata'at anhu mawaritut taufiq Siapa saja yang terbelenggu, terkungkung oleh hawa nafsunya dan dia memperturutkan syahwatnya, maka akan terputus dari dia akses menuju taufik. Jalan menuju taufik. Taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Fallahul musta'an. Inilah bahaya laten yang namanya tifaul hawa. Bahaya laten ketika hawa nafsu membelenggu pelakunya. Barakallahu fikum. Akan merusak segala-galanya. Merusak segala-galanya. Kalau hawa nafsu itu masuk pada sebuah ilmu, rusak ilmu tadi. Menghantarkan pelakunya kepada bolal dan bid'ah. Ketika hawa nafsu itu masuk kepada kezuhudan, masuk pada kezuhudan, maka akan mengeluarkan akan merusak merusak kezuhudan tadi dan menyeret pelakunya kepada mukhalafat sunnah kepada riya. <clears throat> Ketika hawa nafsu itu masuk pada sebuah hukum, maka hukumnya akan rusak, menyeret pelakunya kepada keboliman-keboliman dan menentang kebenaran. Ketika yang namanya hawa masuk dalam hikmah, sebuah hikmah, rusak itu hikmahnya dan akan menyeret pelakunya kepada al-jur, al jaur kelaliman, kezaliman. Dan ketika yang namanya hawa nafsu masuk dalam sebuah amal ibadah, maka akan merusaknya dan mengeluarkan dia kepada bentuk ibadah yang benar. Semua akan rusak. Semua akan rusak. Al-hawa idza dakhala fi syai'in Al-hawa idza dakhala fi syai'in afsadahu. Yang namanya hawa nafsu ketika masuk pada sesuatu akan merusaknya. Bahasa yang lain al-hawa ma khalaqa syai'an ma illa Yang namanya hawa nafsu tidaklah tercampur atau mencampuri sesuatu melainkan <clears throat> akan merusakkan sesuatu tadi. Barakallahu fikum. Maka Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam sering sekali berdoa kepada Allah Azza wajal berdoa kepada Allah Azza wajal supaya dijauhkan dari yang namanya hawa Di antara doanya Rasulullah alaihi salatu wassalam Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa ini dari, dari hadis Qutbah ibnu Malik radhiyallahu anhu dikeluarkan oleh Tabrani dalam kitab doa disebutkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam Ah, as-sahihul musnad lima laysa fi sahihain. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u hadhihi al-kalimat. Dulu Rasul alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah dengan kalimat-kalimat berikut. Allahumma jannibni ya Allah jauhkan aku dari mungkaratil akhlak, akhlak-akhlak yang mungkar, wal a'mal, amal-amal yang mungkar, wal ahwa, hawa nafsu hawa nafsu yang mungkar wal adwa dan penyakit-penyakit yang mungkar. Dikarenakan bahayanya hawa nafsu. Maka ikhwanamdina tugas kita sekarang ini hanya satu. Selalu dan berupaya berada di jalur wahyu. Selalu dan berupaya di jalur wahyu. Ilmui wahyu Allah Azza wa Jal. <clears throat> Amalkan. Dakwahkan. Jadikan ia sebagai hakimmu, sebagai imammu, sebagai penuntunmu, sebagai petunjukmu. Wahyu Allah Azza wa Jal, Alkitab, Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Pegangi yang kuat-kuat. Tamasuk bil wahyi, tamasuk bil kitab wa sunnah, Al-i'tisam bil kitab wa sunnah dalam semua aspek kehidupan kita, pegangi kuat-kuat. Kalau sampai lepas, maka akan masuk dalam jurang ittibaul hawa. Dan ketika terjatuh pada ittibaul hawa, segera, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjatuh pada syahwat, ma'asi wa segera taubat, segera istighfar kepada Allah Azza wa Jal dan pertebal kesabaranmu obat untuk penyakit syahwat al bil ilmi was sabr. <clears throat> ada ilmunya, ada sabarnya. Ramuan pahit lebih pahit dari broto wali katanya para ulama. Nah, dikarenakan betul-betul atau harus bersabar, sabar, sabar, sabar, jangan sampai jatuh dalam syahwat. Sabar memaksa diri kita senantiasa di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jal itiba'ul wahyi ada ilmunya sabar ketika terjatuh pada yang namanya syubhat segera tobat balik kembali kepada al-haq dan bikin ramuan yang namanya yakin Barakallahu fikum al-ilmu wal yakin dengan dasar ilmu dan yakin siyakin yakinnya akan kebenaran wahyu Allah Azza Wajalla dan batilnya semua hawa nafsu hawa nafsu tadi baik syahwat ataupun syubuhat ramuan ilmu dan yakin ketika orang itu barakallahu fikum mereguk sabar dan keyakinan dia bisa sabar dan yakin maka dialah orang yang selamat selalu pada jalur wahyu ketika semakin tinggi kesabarannya semakin tinggi keyakinannya dia akan mencapai martabatul imamah, martabat keimaman pada agama ini. Barakallahu fikum. Bisabri wal yakin bihima tunarul wilayatu fiddin atau imamatu fiddin. Dengan kesabaran dengan dan keyakinan dengan keduanya lah akan tercapai keimaman pada agama ini. Barakallahu fikum. Itu dinaskan oleh para ulama una di antaranya lima bin Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala. <clears throat> وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا wa kanu dan kami jadikan pada mereka para imam-imam yang mengambil petunjuk dengan perintah agama kami ketika mereka bersabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. As-sabr wal yakin. Sabar untuk penyakit syahwat yakin untuk penyakit syubhat atau meramu dengan ilmu syar'i barakallahu fikum insyaallah akan senantiasa berada di belakang wahyu Allah azza wajal <clears throat> dan jangan lupa ikhwan akhwat berdoa kepada Allah azza wajal supaya diselamatkan dari berbagai macam hawa nafsu hawa nafsu yang ada diselamatkan dari hawa nafsu yang membelenggu kita semuanya Allahul musta'an <clears throat> ولا حول ولا قوة إلا بالله <coughs>